بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالجلوس مع العارفين والفرار من الجاهلين الغافلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين صلاة وسلاما دائمين بدوام السماوات والارضين في كل لمحة ونبس عدد ما وسعه علم الله رب العالمين أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan inayah, hidayah dan cintanya kepada kita sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini tanpa pertolongan Allah tanpa hidayah Allah dan tanpa cinta Allah kepada kita kita tidak akan bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah ini Mudah-mudahan pertolongan Allah tersebut hidayah dan cintanya itu selalu diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, الحكمة الرابعة والأربعون من الحكم العطائية قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا بعلومه Hikmah yang ke-44 dari Al-Hikamil Ata'iyah Berkata Imam Ahmad ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimahullah Rubbama kunta musi'a fa'arakal ihsana min fa'arakal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswa'u halan minka <clears throat> kerap kali adalah engkau orang yang jahat maka memperlihatkan kepada engkau akan kebaikan dari diri engkau oleh sebab bersahabatnya engkau kepada orang yang lebih jahat keadaannya daripada engkau itulah terjemah daripada hikmah yang ke-44 ini artinya kita ini adalah sebenarnya orang yang jahat Tetapi oleh karena kita ini bersahabat, berkawan dengan orang yang lebih jahat daripada kita, lalu kita menganggap diri kita ini masih baik. Lalu kita melihat diri kita masih baik. Karena kawan kita ini lebih jahat daripada kita. هذه الحكمة مرتبطة بالتي قبلها ومتممة لها ini hikmah yang ke-44 ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang sebelumnya dan menyempurnakan bagi hikmah yang ke-43 tersebut para muhibbin rahimakumullah di dalam hikmah yang ke-43 yang minggu dahulu la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqaluhu jangan kamu berteman jangan kamu bersahabat kepada orang yang tidak membangkitkan akan engkau oleh keadaannya dan tidak menunjukkan kepada engkau atas Allah perkataannya jangan bersahabat kepada orang itu Nah hikmah yang ke-43 itu disempurnakan oleh hikmah yang ke-44 ini. Kerap kali engkau itu jahat. Maka memperlihatkan akan engkau kebaikan dari engkau oleh bersahabatnya engkau kepada orang yang lebih jahat keadaannya daripada engkau para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwa untuk mencapai keridhaan Allah untuk mencapai tingkatan seorang hamba yang diridhai Allah untuk mencapai itu sangatlah panjang perjalanannya kada bisa satu mat kada bisa sebulan dua bulan untuk menampak diri menjadi hamba yang diridai Allah itu dan sangat banyak godaan sangat banyak rintangannya oleh karena itu kita diperlukan kawan untuk menolong kita baik kawan itu berupa kawan sejawat atau yang dimaksud kawan itu adalah guru pembimbing kita. Nah, di dalam hal ini kita diperintahkan untuk memilih, memilah mana kawan yang mempercepat jalan kita menuju Allah. Kita disuruh mencari mana kawan kita yang mempercepat jalan kita menuju Allah. Jangan justru menghambat menghalangi kita untuk mencapai ma'rifatullah, untuk mencapai keridhaan Allah. Idza sahibta man huwa aswa'u halan minka ka ilmika annahu musirrun 'alal ma'siyat allati bari'ta minha aw annahu mutasahilun bid-din absaratka tilka al-ihsana minka lima tara ma yasduru minka minal ihsan wa minhu minat taksir wan nuqsan fatataqidul maziyyata ala nafsik wa taksira minhu fataqna'u wa tarda binafsik apabila engkau bersahabat bakawan lawan orang yang keadaannya lebih buruk dari engkau. Seperti engkau tahu bahwa kawan engkau itu mengekali maksiat. Padahal engkau sudah bisa lepas dari maksiat itu. Atau kita tahu bahwa kawan kita itu orangnya merimihkan agama. Arti merimihkan agama itu kada peduli halal, kada peduli haram, bila ada untung ambilnya. Nah, itu memerimihkan agama. Kita tahu bahwa kawan kita ini maksiat ketujuh. Kawan kita ini meremehkan agama, Nah, memperlihatkan kepada engkau oleh yang demikian itu persahabatan tadi akan kebaikan daripada engkau. Bila kita bakawan orang seperti itu, lalu kita melihat diri kita ini baik. Dari kawan kita ini buruk. maka engkau mayatikatkan kelebihan atas diri engkau dan kekurangan dari teman engkau itu maka engkau merasa puas dan ridha dengan diri engkau itu akibatnya kawan kita ini ketujuh berbuat maksiat sedangkan kita kada ketujuh kawan kita ini meremehkan agama sedangkan kita mementingkan agama itu yang kita kawani itu nang kita sahabati akhirnya apa kita merasa diri kita baik nah akhirnya kita kadang mau lagi menambah kadang mau lagi meningkatkan karena selalu memandang karena selalu kemana-mana beserta orang nang lebih buruk keadaannya daripada kita itu bikhilafi ma idza sahibta man huwa ahsanu halan minka fi ilmihi wa ta'atihi wa ma'rifatihi fa innaka la tara min nafsik illa at-taqsira wan nuqsan wa bidzalika khairun katsir wa ghanimatun 'azimatun lak lain halnya bila engkau itu berkawan bersahabat orang yang lebih baik dari engkau ilmunya tak tinggi tinggiinya taatnya tabanyak inya makrifat kepada Allah tadalam inya nah bila orang seperti ini yang selalu kita kawani orang seperti ini yang selalu kita sertai maka engkau tidak melihat diri engkau itu melainkan kekurangan melainkan kita merasa bodoh melainkan kita merasa jahat Nah pada yang demikian itu merupakan kebaikan yang banyak dan keberuntungan yang besar bagi engkau. Jadi bila kita berisi kawan nih, nang saruntung saruntung, nang kamana kamana, artinya lawan kawan itu kawan tuh ilmunya tinggi pada kita, amalnya, itaatnya kuat pada kita, makrifatnya jauh lebih dalam daripada kita. Nah, ini adalah anugerah Allah. Karena bila bakawan yang macam itu, lalu kita merasa kurang, merasa rendah. Nah, itu kebaikan bagi kita dan itu keberuntungan yang besar bagi kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. واعلم أن صحبة من هو ilmi في العلم والطاعة والمعرفة ضرر mahdun. Ketahuilah bahwa bersahabat orang yang di bawah engkau ilmunya, orang yang di bawah engkau taatnya, orang yang di bawah engkau makrifatnya. Bersahabat lawan itu itu mudarat yang nyata. Mudarat yang nyata. Kada ada untungnya artinya ilmunya kawan ini baik ilmu juga taatnya kurang juga ma'rifatnya maginnya nah bila kita mengawani itu bertukar pendapat lawan orang itu ada masalah dirundingakan lawan orang kaya itu sama dengannya menambah bahaya dan kemudaratan li'annaha tuwatti anka uyubak wa tubayyinu laka kamalak ahwalik wa tarda karena bakawan orang seperti tadi itu menutupi aib engkau aib kita jadi kada kelihatan karena kawan kita ini buruk pada kita kawan kita ini buruk pada kita akhlaknya buruk pada kita, ilmunya rendah pada kita. Aib dalam diri kita jadinya tertutupi. Nang nampak kesempurnaan kita. Akhirnya kita merasa puas dengan keadaan kita dan merasa riba dengan nafsu kita, dengan diri kita. Nah, Waridha anin nafsi aslu kulli dararin sedangkan ridha lawan nafsu itu merupakan pokok segala kemudaratan dalam agama. Mungkin ini merasa diri sudah baik, merasa diri ini sudah cukup, ada perlu lagi mengaji, ada perlu lagi menambah ilmu, merasa cukup sudah. Nah, itu adalah pokok kemudaratan, sumber kemudaratan dalam agama kita. kama qala fil hikmatil khamisah was salasin sebagaimana beliau mengatakan dalam hikmah yang ke-35 yang lalu aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha anin nafsi asal muasal timbulnya maksiat timbulnya kelalaian timbulnya keinginan macam-macam itu akibat daripada ridha lawan nafsu hmm, merasa cukup merasa baik dengan diri sendiri para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya di dalam hikmah ini pengarang memberikan arahan kepada kita tentang sahabat. Sahabat ini ada dua, ada sahabat syuyuhah, ada sahabat uhuwah. Ada sahabat itu ngarannya sahabat perguruan, ada sahabat persaudaraan sama pada sahabat macam Rasulullah SAW dengan sahabat itu sahabat ini sahabat suyukah sahabat perguruan ngarannya antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ini sahabat tapi sahabat uhuwah sahabat persaudaraan ngarannya nah baik dalam hal kita mencari sahabat perguruan atau mencari sahabat yang sifatnya persaudaraan maka mesti orang itu lebih daripada kita ilmunya lebih daripada kita taatnya lebih daripada kita ma'rifatnya supaya kita bisa bersemangat untuk menambah nah, jangan sebaliknya La tashhab man la yaziduka ala ilman La tashhab man la yaziduka ilman wa ta'atan wa ma'rifatan li'annaha tadiyun li umrik allati Jangan bersahabat orang yang kadang menambah engkau ilmu taat dan makrifat, karena itu menyia-nyiakan umur engkau yang merupakan umur itu adalah modal engkau Sebagaimana kita sudah diketahui bahwa pengertian sahabat ini lebih khusus daripada sekedar kita bekerja sama. Nah, kita nukar barang, lawan orang itu balangganan, ini belum termasuk dalam batas sahabat. Itu ngarannya bekerja sama ada orang nukar barang langganan kita berjual langganan kita menukar itu kan jadi masalah orangnya nang Islam kan nang kada kadaka itu kan jadi soal nang terendah pada kita kataatnya mari peta tinggi kah kada jadi soal itu lain persahabatan maksud persahabatan ini adalah orang nang bisa saling menukar pikiran lawan kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله أوصاني حبيبي فقال لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله ولا تستفي نفسك إلا من تزداد به يقينا وقليل ما هم Ujar Syekh Abdul Hasan As-Sadili mewasiati kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, "Jangan kau pindahkan kaki engkau." Jangan berjalan artinya. Kecuali sekira-kira engkau dapat pahala. Sekira-kira dapat pahala. Artinya kalau kita pacang kada dapat pahala, lebih baik duduk. Lebih baik guring daripada berjalan nang kata dapat pahala karena berjalan itu adalah memerlukan kekuatan kekuatan kita dibuang untuk hal-hal nang kada pahala itu satu kerugian bagi kita baik kita duduk kada apa? baik kita guring kada apa? amun anggaran kita berjalan itu ke sana kamari kada ada juga dapat pahalanya Jangan kau pindahkan kaki engkau kecuali sekira-kira engkau dapat pahala. Jadi ini mesti belajar maka belajar niat yang baik. Kita hendak ke sana supaya berpahala kayak apa niatnya. Karena bila kadaka itu akhirnya jalan-jalan kita itu menjadi sia-sia dan membuang-buang kekuatan kita nang mana kayaknya di akhirat ditanya oleh Allah pada apa badan itu engkau binasakan dalam pertanyaan Tuhan itu pada apa badan itu kamu binasakan ya Tuhan artinya dibuang kemana kekuatan-kekuatan yang diberikan itu Nah, bila mana kita buang pada hal-hal yang kadang mendatangkan pahala, maka itu satu kerugian. Wala tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min ma'siyatillah dan jangan kamu duduk melainkan sekira-kira kamu aman daripada maksiat kepada Allah. Nah, jangan hendak bersinggah ke suatu tempat kecuali kita yakini bahwa tempat itu aman daripada maksiat. Jangan hendak pin, jangan hendak istirahat, jangan hendak singgah, jangan hendak duduk di tempat. Di rumah kawan kah? Di rumah keluarga kah? Di rumah makan kah? Di warung kah? Jangan singgah kecuali kita yakini bahwa singgah di situ aman daripada maksiat. wala tastafi nafsik illa man tazdadu bihi yakina dan jangan kamu pilih untuk diri engkau kecuali orang yang menambah keyakinan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, jangan bersahabat kepada orang yang kecuali orang ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Karena kita menuju jalan Allah sendirian. Arti sendirian itu macam uzlah atau bakhalwat. Nah, uzlah mengasingkan diri, berhalwat bertempat di tempat nang sunyi. Di situ kita menampak diri beribadah untuk mencari keridaan Allah, untuk mencapai makrifat Allah. Itu baik. Tetapi kedudukannya ini lebih rendah dibanding kalau kita ada punya kawan yang mendukung kita. Kita disuruh mencari kawan dulu. Cari kawan yang bisa menasihati kita, Cari kawan yang bisa menegur kita. Cari kawan yang bisa membimbing kita kalau kita salah. Nah, bila kawan yang macam ini kada dapat, berarti jalan menuju Allah lewat sebutingnya. Bersendiri. Bakhaluat, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara dua, wala tastabli nafsik man illa man tazdadu bihi yakina nah para muhibbin rahimakumullah qala ba'duhum berkata sebagian ulama inna barakata mujalasatil akabir ta'udu walau ba'dahin bahwasanya berkah kita duduk-duduk bersama orang-orang besar Orang-orang besar di sisi Allah artinya aulia, orang-orang saleh, orang-orang arif. Nah, kita duduk-duduk bersama mereka itu pasti ada berkah yang dapat kepada kita. Pasti ada berkahnya. Walau ba'dahin, walaupun nanti. kata kayak lumbuk, padas kayak itu kadang kita bersahabat dengan orang-orang besar nih, itu pasti kita dapat berkahnya. Walau ba'dahin, walaupun sesudah masa yang lama. warubbama tazharu barakatuhum ba'da mautihim dan kerap kali berkah yang kita dapatkan itu sesudah mereka wafat nah, semenjak kita hidup bersahabat lawan sidin kita belum ada berkahnya Artinya semenjak kita bersahabat lawan sidin itu kita kada bertambah taat, kada bertambah ilmu, kada bertambah makrifat. Padahal yang kita sahabat ini orang yang saleh, yang kita sahabat ini orang yang besar. Tapi sekian tahun kita bersahabat belum ada berkahnya. Taat kita masih kayak dahulu aja, ilmu kita masih kayak dahulu aja. Tapi kerap kali berkat itu sesudah wafat mereka. Nah begitu mereka wafat hanya berkah itu datang. Nah, kita dapat ilmu, kita dapat kegairahan untuk beribadah sesudah si meninggal meninggal dunia. Nah kadang-kadang dan kerap kali bisa terjadi yang demikian. Walhasil setiap kali kita sekedudukan, setiap kali kita sepakawanan lawan orang-orang yang dicintai Allah pasti ada dapat manfaatnya. Mau kada mau, setiap kali kita dekat dengan orang yang banyak zikir kepada Allah, pasti ada manfaatnya. Karena orang yang dicintai Allah, ini manusia dicintai Allah nih. Seluruh yang ada di tubuhnya itu adalah dicintai Allah. Rambutnya dicintai Allah, keringatnya dicintai Allah, bekas duduknya dicintai Allah bekas pakaiannya dicintai Allah semua bekasnya pun dicintai Allah kalau orang yang dicintai Allah nah sebaliknya demikian orang yang dimurkai Allah rambutnya dimurkai Allah pakaiannya dimurkai Allah bekas duduknya dimurkai Allah nah jadi kalau kita dekat dengan orang yang dicintai Allah pasti kita ada berkahnya pasti ada berkahnya Cuma kadang-kadang berkah itu dirasakan ba'dahin nah, sesudah masa yang lama. Sesudah masa yang yang lama. Para muhibbin rahimakumullah. Wa inna ma la yantafi'u jalisuhum bihim wa la ta'udu barakatuhum alaih liqillati ta'zim bihim wa dha'bi husni dhanni bihim fahurima bisababi dalik barakatuhum walam yusahid karamatihim dan hanya saja kada bisa mengambil manfaat orang-orang yang berkawan dengan orang-orang arifin dan kada kembali berkahnya artinya bisa kita ini berkawan dengan orang arifin nih bakawan orang salihin tapi kita kada dapat berkahnya bisa terjadi kenapa sebabnya pertama liqillati ta'zim bihim karena kita sedikit karena kita kadang menghormatinya karena kita kadang memuliakan dia kita tahu ini orang saleh kita tahu ini orang arif tahu kita dan kita bersahabat tapi kita kadang ada ta'zim nah, maka berkah itu kita kadang dapat kata diberikan Allah wa husni zanni bihim dan sedikit baik sangka dengan mereka artinya kita kada banyak baik sangka dengan mereka itu maka dicegahlah dia eh, ditegahlah dia dengan sebab demikian berkah mereka dan mereka tidak menyaksikan tidak bisa melihat karamatihim karamat-karamat mereka Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkah, mendapatkan kebaikan manfaat dari persahabatan kita kepada orang-orang saleh, persahabatan kita kepada orang-orang yang mulia di sisi Allah, yang dicintai Allah, syaratnya satu, kita mesti menghormati mereka. Yang kedua kita mesti baik sangka dengan mereka itu. Nah dengan modal dua itu kita pasti akan dapat berkah. Pasti akan dapat manfaat dari pergaulan kita, persahabatan kita kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-45. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه